Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang banyak yang melimpah ruah. Yang diantaranya adalah kesempatan kelabangan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa bermajlis kembali dalam rangka mengambil faedah dari pimpinan para ulama dalam memahami Allah maupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang mulia yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan agamanya. Semoga kita tergolong di antara orang yang Allah inginkan kebaikan dalam agama kita sampai Allah benar-benar menutup umur kita dengan khusnul khatimah. Insyaallah bi'aunillah kita melanjutkan pelajaran kita dari Nida'un ilal murabbiyin wal murabbiyat fi tawjihil banin wal banat karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah. Kita masuk pada pasal baru min wajibatil muallim di antara kewajiban-kewajiban para pengajar. Masih kita ingatkan yang dimaksud pengajar di sini bukan hanya sekedar para pendidik dalam ma'had atau pondok. Tetapi kita semua, para orang tua, ayah, ibu, paman, bibi, pakde, budi, tetangga, adalah bagian dari muallim, pengajar bagi anak-anak kita ke muslimin. Maka di antara kewajiban yang disebut oleh Syekh rahimahullah yang pertama adalah ilqaus salam menyampaikan salam kepada anak-anak anak didik Alal muallimi idza dakhala al-fasla ayusallima fayaqulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi muallim apabila masuk kelas hendaklah dia mengucapkan salam kepada anak-anak dengan adiknya dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliyalam anna hadha suluk al azima yakwi awasir al-mahabbah wa siqah bainat tullabi ba'dihim ma'a ba'din. Adalah difahami bahwa metode pengajaran Islam yang agung ini yang berupa mengucapkan salam ini akan menguatkan unsur-unsur kecintaan dan saling percaya antara murid satu dengan yang lainnya. Yakni yang dicontohkan oleh seorang pengajar dalam membiasakan salam, kemudian dicontoh oleh para murid. Ini akan menimbulkan rasa saling cinta satu dengan yang lain. Wa banal muallimi wa tulab demikian pula rasa saling cinta antara pengajar dengan muridnya. Ini hal yang telah kita ketahui, kita kenal. Zalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hal ini karena Rasulullah telah bersabda. Awala adullukum ala syai'in Iza fa'altumuhu tahababtum afsus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kalian sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya niscaya kalian saling mencinta satu dengan yang lain yaitu sebarkan salam antar sesama kalian. Maka terdasar hadis ini salam merupakan sarana untuk bisa menumbuhkan rasa saling cinta. Bahkan bisa menghilangkan don-don yang mungkin tadinya ada dalam hati sebagian saudara kepada saudaranya. Menganggap bahwa saudaranya itu kok ada sikap tidak baik dengan saya, dia kok kurang enak bertemu dengan saya, tapi dengan salam semuanya itu bisa terhapuskan dengan salam dijawab salamnya seling berjabat tangan ketika bertemu maka yang demikian akan menghilangkan perasaan-perasaan yang mengganjal di hati sama ke muslimin diganti dengan rasa cinta oleh Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lain dan itu merupakan perkara yang bisa menguatkan iman karena hadis sebelumnya kata Rasulullah, "La tadkhulul jannata hatta tahabbu." Ya, la tu'minu eh, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman ya, dengan sempurna sampai kalian saling mencinta. Dan kata Rasulullah, Tunjuk, aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian itu mengamalkannya maka akan saling cinta. Ini sebarkan salam. Sehingga dengan salam itu meningkatkan keimanan. Meningkatkan keimanan. Wala yukni inna salama kalimata salahal khairi au mas'al khairi. Tidak cukup ucapan salam hanya dengan kalimat salahal khairi selamat pagi, masalah khairi selamat sore yang biasa diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Wala ba'sa biha ba'da salam tak takhirin laha. Tapi tidak mengapa mengucapkan selamat pagi, selamat sore kalau sudah mengucapkan salam. Tetapi dengan ada perubahan lafadz. Sabahakallahu bil khair. Semoga Allah memasukkan kamu ke dalam uh, eh, uh, eh, masukkan kamu pagi hari dengan kebaikan. Atau masa masakallahu bil khair. Semoga Allah masukkan kamu sore hari dengan kebaikan. Nah, ini mengandung doa. Bukan sekedar selamat pagi, selamat sore. Ini semoga Allah melimpahkan keselamatan kepadamu di pagi hari Semoga Allah melibatkan keselamatan kepadamu di sore hari, dilengkapi. milu makna doa sehingga mengandungi doa. Malabuta anna menetambih ala syain muhimin. Dan penting untuk kita ingatkan perkara yang juga penting. Qat waqa'a fihi kasirun minal muallimin samahahumullah. Yang kadang terpengaruh atau terjadi terjadi dari banyak pengajar semoga Allah memperbaiki mereka ta'asuran bil adatit wa takalib wa takalib yaitu karena terpengaruh oleh kebiasaan adat dan taklid kepada non muslim terpengaruh kemudian dilakukan oleh sebagian mualim pengajar wa huwa tamassala qiyaman li muallimihim za'imina an hadzal adabil matlub yaitu murid berdiri dalam rangka untuk menghormati gurunya ketika masuk kelas murid berdiri yang ini disangka termasuk di antara adab yang diajarkan dalam Islam Termasuk diantara etika yang dituntunkan. Dianggap demikian. Wa anahu rumzun li tawkiril mu'alim wa tabtilihi Dianggap bahwa itu simbol dalam menghormati dan memuliakan pengajar, gurunya. Dengan cara kalau gurunya masuk berdiri. Ini terkadang diamalkan di sekolah-sekolah yang mengajarkan adalah guru-guru ke muslimin. Di sekolah umum, Terjadi demikian. Wakatah tau Mereka telah keliru kalau mengajarkan yang demikian. Eh, telah keliru. Fama hilaf khilaf syar'i adaban illa fi qamusil mu'ridin an syar'illah. Tidak ada hal yang menyelisih syariat kok dinamakan adab itu tidak ada. Itu menyelisih adab kecuali dalam kamusnya orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala maka itu dikatakan adab maka dalam kamus Islam nggak ada yang memiliki adab itu dikatakan adab Zalika anna Anas bin Malik Malik radhiyallahu berkata, "Maka syahsun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan tidak ada seseorang yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Bersama dengan itu, maka apabila mereka melihat Rasulullah datang, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau. Padahal mereka adalah orang yang sangat menghormati Rasulullah. tapi tidak ada. Mereka melakukan berdiri dalam rangka menghormati Rasulullah. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa cara seperti itu tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima ya'lamuna min qaryatihi lidzalik. Rasul tidak suka disikapi dengan cara semacam itu, dihormati dengan cara berdiri. Maka ini merupakan perkara yang sesungguhnya seorang muslim harus meninggalkannya, memahamkan kepada anak didiknya bahwa penghormatan dengan cara berdiri itu bukan dari ajaran Islam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhadzirun nasa min adatil qiyam. Bahkan Rasulullah telah bersabda memperingatkan umat dari penghormatan dari kebiasaan menghormati cara berdiri ini. Diperingatkan jangan sampai ada yang melakukan atau suka diperlakukan demikian. Kata beliau, "Man ahabba ayyatamasalla lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Siapa suka orang berdiri untuk menghormatinya, maka adalah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya dari api. Ini ancaman keras. Senang dihormati dengan cara berdiri. Ini ada ancaman keras. Maka ini menunjukkan bahwa penghormatan dengan cara berdiri itu sama sekali tidak dituntunkan dalam Islam. Demikian pula hal yang juga menjadi perkara yang perlu ditampilkan kepada kita semua adalah bahwa sebagian orang awam menganggap tidak menghormati ketika tidak memperlakukan cara semacam itu. Menganggap tidak menghormati negara kalau tidak melakukan perhormatan-perhormatan tertentu yang itu semuanya datangnya dari cara-cara kufar. Sehingga terkadang dimasalahkan nah, karena dianggap tidak menghormati negara. Maka ini tidaklah difahamkan bahwa itu pada aslinya bukan tuntunan Islam. Wa yajuzu li sahibil bait ayyakuma illa istiqbali duyufihi. Tetapi boleh bagi tuan rumah yang kedatangan tamu boleh dia berdiri untuk menyambut tamunya, menyongsong tamunya. Bukan karena menghormati dengan cara berdiri, tapi menyambut tamunya, menyongsong, didatangi tamunya, dijabat tangan, ditarik ke arah rumahnya dan sebagainya. Atau mungkin dibawakan bawaannya. Kalau zaman dulu, dituntunkan kudanya, dituntunkan onanya, penghormatan dengan sama semacam itu. Aw yakumu illa mu'anaqati qadimin min safar. Atau boleh juga seorang tuan rumah berdiri untuk berpelukan dengan orang yang baru saja datang dari safar. Jadi berpelukan ini kebiasaan para salaf hanyalah bagi orang yang baru datang dari safar. Bukan berpelukan itu dilakukan setiap orang yang bertemu berpelukan. Tapi dari orang yang datang dari safar atau dari jauh. Lihatlah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in fa'aluh karena para sahabat Rimlah Azma'in melakukan cara semacam itu. Nah, ini kalau datang orang dari safar maka terpelukan. Juga Rasulullah ketika datang tamu, yakni putrinya misalnya, berdiri untuk menyambutnya, menyongsongnya. Dan sebagainya. Nah, bukannya berdiri diam dalam rangka menghormat mengagungkan orang yang datang, tetapi berdiri untuk menyambut, menyongsong. Nah, berdiri sambil menuju orang yang disongsong. Beda dengan berdiri diam saja, sambil tangan lurus, nah, seperti pasukan siap. Nah, bukan demikian. Kalau itu termasuk penghormatan dengan cara berdiri. Maka tidak sama. Sehingga tidak mengapa pula bagi para uh, pengantin baru biasanya datangan tamu, maka dia menyambut tamunya, mendatangi dengan cara menyongsongnya. Ini termasuk hal yang tidak mengapa. Rasulullah melakukan, para sahabat melakukan. Tetapi menghormati dengan cara berdiri. Orangnya datang, semuanya hadirin berdiri. Nah, ini penghormatan yang dilarang. Wahwa min ikramid doif. Ikramid doif. Maka menyongsong tamu termasuk di antara pemuliaan kepada tamu. Watarhibi bil qadim dan sebagai bentuk ucapan selamat datang kepada orang yang baru datang dari jauh. Wala ibrata biqali syair. Tidak dianggap ucapan seorang penyair yang mengatakan kum lil muallimi wa fihi tabjila. Kadal muallimu ayakuna rasula. Ada seorang penyair mengatakan, berdirilah kepada para guru, berdirilah untuk para guru dan sempurnakan penghormatan kepadanya. Seorang mulim itu sesungguhnya hampir saja seperti Rasul. Kedudukannya seperti Rasul. Ini ucapan seorang penyair. Ini nggak dianggap. Nah, nggak dipertimbangkan sebagai tuntunan yang baik. Karena apa? Limu kholafatihi qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala dikarihal qiyamalahu. Karena ini mesti perkataan Rasulullah SAW dan beliau adalah orang yang membenci penghormatan dengan cara berdiri. Wahadata manahabahu bidukhlinar. Dan Rasul mengancam orang yang suka dihormati dengan cara demikian. Diancam dengan masuk dalam neraka. Ilman bi anal ihtirama la yakunu bil qiyam bal yakunu bid'ah. Maka perlu diketahui bahwa yang namanya menghormati Rasul itu tidak dengan cara berdiri. Perhatikan. Dalam keadaan Rasulullah masih hidup, hadir di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah orang yang sangat menghormati beliau, sangat mencintai beliau. Tidak ada penghormatan dengan cara berdiri. Tetapi di masa ini, Sebagian orang dalam keadaan Rasul sudah meninggal. Dihormati dengan cara berdiri karena diyakini rohnya sedang hadir di tengah-tengah mereka. Ini aneh. Maka sesungguhnya penghormatan kepada Rasul bukan dengan cara berdiri. Bal yakunu bitta'ah. Akan tapi penghormatan kepada beliau dengan mentaatinya. Mentaatinya, memuliakan sunnahnya, mengagungkan sunnahnya mendahulukan sunnah beliau di atas perkataan orang lain. Wa mumtisalil amri dan dengan cara mengerjakan perintah-perintah beliau. Sehingga bukan bukan yang namanya penghormatan dengan cara semacam itu. Waalaikumsalam wal musaffah wa adab. Demikian pula termasuk penghormatan adalah mengucapkan salam, jabat tangan, ataupun adab yang lain yang tidak menjadi sunnah Rasulullah. Tidak mengapa penghormatan, pemuliaan yang ada atau termasuk adab-adab yang ada dalam adat kebiasaan, tetapi tidak menjadi sunnah Rasulullah. Tidak mengapa. Karena adab ini termasuk hal yang diakui dalam syariat sebagai uraf. Sebagai uraf. Ini kewajiban yang pertama bagi para pengajar di pondok atau di sekolah-sekolah. Yang kedua min wajibil muallimi ayu yu'allima tulabahul isti'anata Termasuk kewajiban pengajar adalah mengajari murid-muridnya untuk isti'anah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjelaskan kepada mereka bahwa jika mereka itu butuh bantuan, butuh pertolongan, dari rasa takut, dari rasa yang dikhawatirkan, dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tiap orang, diajarkan bahwa minta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu Ini termasuk pengajaran akidah sejak dini. Gimana anak anak-anak mungkin sudah mengenal cerita yang namanya syaiton, hantu dan semisalnya. Maka ketika itu diajarkan kepada mereka bahwa kalau ada hantu langsung minta tolong kepada Allah. Ada syaitan minta tolong kepada Allah. Diajari doa-doa pelindungan dan sebagainya. Minta tolong dalam perkara yang mereka itu butuh dibantu agar bisa pintar, agar bisa menghafal Al-Quran dan sebagainya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diajarkan kepada anak-anak kita, termasuk bagian penanaman akidah sejak dini. Termasuk digambarkan kepada mereka kalau nanti abimu meninggal, umimu meninggal, kamu minta rezeki kepada siapa? Difahamkan. Nah, orang tua bisa meninggal. Nah, karena memang kenyataan kita kadang meninggal dengan keadaan anak masih kecil. Maka jangan lewatkan kesempatan selagi kita masih hidup, anak kita masih kecil. Gunakan kesempatan untuk menghubungkan anak dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan mereka bergantung kepada Allah Subhanahu kalau nanti apa sudah tidak ada, kamu minta kepada siapa? Dan sebagainya. Wa yu'allimuhum yu'allimahum hadis Ibn Ibn Abbas radhiyallahu huma. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan adalah para pengajar mengajarkan kepada anak-anak hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah dan apabila kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pendek. Walaupun ini hanya penggalan dari hadis yang panjang tapi diambil sepenggal ini agar anak menghafalnya ini mudah. Terkadang kita bisa menugasi anak-anak dengan penggalan hadis-hadis. Dari hadis yang panjang kita penggal rukun iman saja kita penggal, rukun Islam kita penggal untuk anak menghafalnya sepenggal-sepenggal. Yang nanti kalau sudah hafal penggalan-penggalan yang banyak bisa digabung jadi satu jadi hadis yang panjang. Dan difahamkan maknanya secara global garis besar bahwa minta tolong itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan ketika anak itu mendapati suatu persoalan, suatu masalah, ini dia langsung ingatnya kepada Allah SWT untuk minta tolong. Ada seorang anak yang dibiasakan demikian. Ketika uh, bermain di kebun yang kosong dan luas, yang luas, itu mereka bingung pulang. Bingung pulang. Di kebun yang luas, muter-muter, nggak sampai-sampai akhirnya ketemu sampai di jalan sampai ke rumah alhamdulillah kalau tidak ditolong oleh Allah mungkin kita tadi tidak sampai di rumah bisa mengucapkan semacam itu Anak yang masih kecil tentunya itu karena kebiasaan dari orang tuanya mungkin orang tuanya biasanya yang demikian sehingga dalam keadaan dia bingung di tengah kebun yang luas itu dia bisa keluar dari kebun itu dia meyakini itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini termasuk di antara bagian penanaman akidah kepada anak-anak kita. Yang ketiga, ayu hadziral mu'allimu talabahu minasyirki. Hendaknya para pengajar memperingatkan murid-muridnya dari perbuatan syirik. Wa huwa sarful ibadati li ghairillah. Yaitu mengarahkan sebagian ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan, difahamkan dalam akidah anak-anak bahwa beribadah itu hanyalah kepada Allah taala. Baik ibadah berupa sholat, puasa, zakat, doa, zikir, azan, wudhu dan sebagainya adalah dikerjakan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Difahamkan kepada anak, itulah ibadah. Dan kalau sampai memberikan ibadah kepada sinar Allah, minta-minta di kuburan, minta-minta kepada pohon dan sebagainya, difahamkan itu syirik. Ini termasuk hal yang pokok. Anak harus kenal. ilam amja'i selihin wa gerihim Seperti berdoa kepada para nabi doa kepada orang soleh ataupun yang lain. Bahkan termasuk diingatkan pula yang menjadi permainan anak-anak terkadang gerakan-gerakan sihir adalah bagian kesyirikan. Yang ini kadang di luar kesadaran kita. Kadang sebagian orang tua nggak biasa anak-anak main-main nah, dengan temannya perang-perangan atau yang semisalnya. Nah, kemudian mengeluarkan jurus-jurus tenaga dalam, dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan syirik. Yang sebagian orang tua menganggap itu cuma permainan biasa. Adalah pengaruh negatif dari tontonan televisi atau pergaulan anak-anak yang suka nonton televisi. Nonton eh, film-film uh, uh, perdukunan tenaga dalam dan sebagainya. Ini sesungguhnya masuk dalam perkara yang sangat penting untuk diingatkan. Ini perkara kita. Sihir. Amalan biwasiyati Luqman liwaladihi allati qala fiha yaitu sebagai bentuk pengamalan terhadap wasiat Luqman kepada putranya yang Allah sebutkan dalam surah Luqman Ayat qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, ketika beliau menasihati putranya, Wahai Ananda, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang benar besar. Pengajaran yang Allah contohkan dari seorang bapak kepada putranya di dalam Al-Quran. Seorang hamba soleh Luqmanul Hakim. Maka pengajaran dalam hadis eh, dalam ayat ini yang pertama disampaikan Luqman adalah wahai anakku jangan berbuat syirik. Global, jangan berbuat syirik. Yani karena mereka paham. Jangan berbuat syirik ini jangan memberikan ibadah kepada selain Allah SWT. Maka anak-anak kita dipahamkan syirik itu apa? Jangan berbuat syirik. Dicontohkan fenomena-fenomena yang terjadi sekitar masyarakat yang itu merupakan kesyirikan. Tuh, orang yang berikan sesaji sendang-sendang tuh, orang yang berikan sesaji di perempatan tuh dan sebagainya. Contoh-contoh kesyirikan, mereka faham. Sehingga ketika melihat itu, faham itu perbuatan syirik. Muncul dalam hati kebencian. Karena harus punya kebencian kepada syirik, harus. Dan supaya mereka tidak menjadikan ritual-ritual yang dikerjakan masyarakat sekitar yang masih jahil, jangan dijadikan sebagai tontonan. Karena sebagian orang kegiatan kesyirikan itu dijadikan tontonan. Maka orang berkerumun di sekelilingnya untuk melihat ritual-ritual semacam itu. Yang seharusnya muslimin itu memiliki sifat sikap benci kepada kesirikan semacam itu. Maka anak-anak kita diingatkan. Syirik harus dibenci. Jelek. Ketuliman yang paling besar. Dan apa yang terjadi di masyarakat itu difahamkan itulah contoh syirik. Itu contoh syirik. Persembahan di sendang, persembahan di pohon besar, ini dan itu dan sebagainya. Maka perhatikan bagaimana Lubnul Hakim memberikan nasihat. Yang pertama adalah agar menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu taala. Yang keempat di antara kewajiban muallim adalah alal muallimi ayu allima tulabahu as-salata fil madrasah. Mengajari murid-muridnya salat. Yang ini diajarkan di sekolah untuk salatnya di masjid maksudnya. Pengajaran di sekolah untuk dikerjakan di masjid. di mana sebagian anak yang mungkin tidak dalam 24 jam asrama di madrasah mereka pulang salat di kampungnya. di kampungnya. Nah, Anak-anak yang masih usia kelas 1, kelas 2 diajari untuk sholat jamaah ke masjid. Ini bisa jalan dan bisa mengajak orang tuanya bisa ngajak orang tuanya, orang tuanya yang mungkin dari orang awam mas, mungkin ada masih di antara maat yang dari anak orang awam. Anaknya di sekolah terus dimotivasi untuk sholat masjid sholat masjid Kalau mulai belajar pagi ditanya siapa yang tadi pagi subuh sholat di masjid. Untuk diberi pujian-pujian. Nah, disebutkan fadilahnya kalau sudah jamaah di masjid waktu subuh atau salat isya jamaah, fadilahnya. Mereka termotivasi. Termotivasi. Ah, akhirnya bisa mengajak orang tuanya. Bisa mengajak orang tuanya. Maka diajari di madrasah untuk anak-anak itu biasa mengajarkan sholat di masjid lalu di masjid masyarakatnya dan diingatkan agar mereka tidak berisik di masjid ini sangat penting. Karena beberapa kejadian terkait dengan kericuhan anak-anak di dalam masjid, anak-anaknya salafiyin di masjidnya orang umum ini menjadi sorotan yang e, kalau kita kurang perhatian itu bisa merugikan dakwah, bisa merugikan dakwah. Sehingga pernah saya ditegur oleh salah seorang simpatisan bahwa anak-anak ikhwan kita yang di sini kok yang justru paling aktif dalam hal keributan, ramai, gojek, lari-lari dalam masjid. makanya kita ambil tindakan nah, bahwa anak-anak yang dimaksud ini ini ini, maka dikasih ancaman minggu depan kamu turun kelas. lalu diancam kayak itu, nggak berani masuk. Kenapa? orang tuanya tanya kenapa kok anu ini mau kok tidak berani masuk kenapa karena mau turun kelas no. loh ini jadinya turun kelas besok ya dia ya turun kelas kalau tidak anteng di masjid tapi kalau dia mau anteng di masjid tidak lari-lari tidak gojek maka dia masih di kelasnya yang sama tidak turun kelas akhirnya besok masuk pekan depan kita kontrol dia sudah mulai berubah tidak Gojek lagi di masjid. Mulai tenang, mulai anteng. Kemudian beberapa bulan penyakitnya kabur lagi. Kita akhirnya ancaman lagi demikian. Nah, artinya bahwa kita dapat masukan itu dari orang umum, dari orang awam bahwa itu keadaan semacam itu itu membuat orang awam itu juga terganggu. Tidak tenang dengan selatnya. Maka ini diingatkan anak-anak di tempat kita, anak didik kita untuk bisa tenang ketika di masjid dan orang tua harus perhatian. Berapa banyak fatwa para ulama kalau anak itu tidak bisa tenang di masjid, adalah tidak usah dibawa ke masjid. Sampai demikian. Karena apa? Karena kemuliaan sholat, kekhusuan sholat, itu sangat amat besar. Jangan sampai terganggu oleh kondisi anak yang masih belum bisa tenang dalam masjid. Memang kita di, uh, diperintah untuk mendidik anak setelah jamaah, tapi bukan kemudian anak dilepas begitu saja tanpa kita perhatikan ketenangannya yang itu bisa mengganggu saudara kita. Wa ilal masjid liyusallu ma'al jamaah. Maka adalah kita para pengajar membawa anak-anak ke masjid untuk sholat bersama jamaah. Dibiasakan. Wa yusrafu alaihim bi nafsihi liyata'allamu adabal masjid. Dan agar para pengajar mengatur mereka, mengatur mereka supaya mereka itu belajar adab di masjid, diatur. Yani kalau itu di masjid pondok kita, ya imamnya itu benar-benar memberikan perhatian untuk ketenangan, kelurusan saf, kerapian, kerapatan diperhatikan satu persatu. Dan demikian pula yang lain membantu untuk menata anak-anak. Dibantu. Sehingga mereka bisa tenang karena terbiasa. Dan kadang perlu ikop. Anak-anak yang ribut saja diikop. Nah, diikop. Entah untuk mengulangi sholatnya karena memang secara syar'i orang yang sering kuyon banyak bicara kan tidak sah sholatnya. Nah, diikop dengan demikian. Ini termasuk di antara hal yang mujarab. Fayudkhiluhu binizamin wahuduin. Agar para pengajar memasukkan mereka ke dalam masjid dengan tata tertib yang ada, aturan-aturan dan ketenangan. Wajib jauh bi ta'limit bil wudu wasolah mundus sabi'ah lil binti wasabi ala sawa. Dalam para pengajar memulai pengajaran wudhu dan sholat sejak umur tujuh. Baik itu anak perempuan atau laki-laki sama saja. Dia mulai pengajaran wudhu dan sholat pada umur tujuh tahun. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam Alimu auladakumus sholah Iza balagu sab'an. Ajari anak-anak kalian sholat jika mereka sudah mencapai umur tujuh. Wadribuhum alaiha idza balagu ashran. Dan pukullah mereka. Atas perintah salat ini kalau mereka masih belum mengerjakan jika mereka mencapai usia 10. Wa fariqu bainahum fil madaji dan pisahlah antara mereka di tempat tidur. Maka di sini merupakan pengajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar para orang tua mendidik anak sholat ketika umur tujuh. Umur tujuh tahun dididik sholat. Sehingga sebelum umur tujuh, ini kalau anak itu bisa dengan baik mengikutinya, baik juga untuk diajari sholat. Umur tujuh mereka sudah mulai dididik untuk tenang di dalam saf Dan sampai diperintahkan dengan ikob yang namanya pukulan, ini hanyalah dalam pengajaran sholat pada asalnya. Ini menunjukkan bahwa sholat memang perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Kewajiban ini ditanamkan sejak dini. Perhatian kepada sholat ini besar dari orang tua. Maka termasuk yang sangat disayangkan adalah banyak di kalangan kaum muslimin yang kurang perhatian kepada kewajiban salat pada anak-anaknya. Di mana mereka sendiri rajin ke masjid tetapi membiarkan anak-anaknya itu ditinggal di rumah nonton TV. Mereka perhatiannya kepada sholat. Masya Allah. Subuh rajin. Sebelum adzan subuh sudah sampai di masjid. Sebelum adzan dulu sudah sampai di masjid. Rajin. Orang-orang sudah biasanya tua. Cuma sama sekali nggak ada perhatian kepada anaknya atau cucunya yang ketika dia berangkat nonton TV nggak ada perhatian, nggak diajak, nggak ditegur. Ini sangat disayangkan. Nah, mereka seolah-olah berusaha untuk mencari keselamatan, tetapi anak-anaknya tidak dibawa kepada keselamatan, tidak diajak untuk menembus jalan keselamatan. Sangat disayangkan. Demikian pula Rasulullah perintahkan dalam hadis ini agar memisahkan anak-anak di tempat tidurnya. Jangan dicampur antara laki-laki dan perempuan, bahkan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki, kalau bisa dipisahkan semuanya. Karena anak-anak yang tidur terkadang tersingkap auratnya. Di mana usia mereka adalah usia yang seharusnya sudah tidak melihat aurat yang lain, usia 10 tahun. Sangat berpengaruh nah, apa yang mereka lihat terkait dengan perkembangan biologisnya, biologisnya. Sangat berpengaruh. Maka akan lebih cepat eh, kejiwaan biologis ketika anak itu sering melihat aurat, batasan paha dan sebagainya. Lebih cepat dewasa biologisnya. Ini karena pengaruh. Pengaruh dari penglihatan yang terbiasa. Maka ini akan berpengaruh kepada adab. Akhlak dan adab. Sehingga Rasulullah mengajarkan pencegahan jangan sampai terjadi yang demikian. Pisah mereka di tempat tidur. Sehingga tentunya kita membutuhkan tempat tidur yang banyak. Karena kita adalah orang-orang yang punya banyak anak. Maka bagaimana solusinya ini perlu diperhatikan. Di antara hal yang pernah kita lakukan untuk memperbanyak tempat tidur ketika ruangnya kecil adalah dibuat semacam dak di atas untuk tempat tidur di atas sehingga seolah-olah rumah yang biasa menjadi tingkat menjadi tingkat dua sehingga walaupun di atas, dekat dengan atap, tapi kalau malam tidak terlalu panas, bisa untuk tidur. Kalau kalau siang terlalu panas memang. Tapi minimal minimalnya bisa untuk mengatasi masalah-masalah kekurangan tempat tidur. Ini di antara trik-trik yang bisa kita kerjakan. Maka perintah Rasul ini perlu ada perhatian. Perlu ada solusi bagi keluarga kita yang anaknya banyak, tempatnya sempit. Hanya butuh teknisnya saja bagaimana cara menyelesaikan masalah semacam ini. Dalam rangka untuk mencari keselamatan anak-anak kita. Yang kelima di antara kewajiban muallim adalah wa alal murabbi ayyu alima tulabahu at-tawakkul 'ala Allah. Kewajiban murabi adalah mengajari murid-muridnya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Musa liqaumihi seperti yang dikatakan Nabi Musa kepada kaumnya. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantu billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Musa berkata, wahai kaumku, jika kalian itu beriman kepada Allah, maka hendaknya kepadanya saja kalian tawakal. Kepada saja kalian menyandarkan keselamatan kebaikan, dan sebagainya. Sandarkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepadanya, tawakal. Jika kalian orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pengajaran yang disampaikan Nabi Musa kepada kaumnya yang Bani Israel yang belum pernah mendapatkan pengajaran agama kecuali setelah Musa itu diutus sedikit demi sedikit. Karena Selama dalam kungkungan Fir'aun mereka adalah orang-orang yang benar-benar terjauhkan dari ilmu tauhid. Maka Nabi Musa mengajari mereka dari kejahilannya ya, untuk mereka memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lau annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama turzaku tayru takdu himason wa ta'udu bitonan. Juga berdasarkan sabda Rasul SAW, kalau kalian itu bertawakal kepada Allah, hakka tawakuli, sebenar-benar tawakal kepadanya, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, sebagaimana diberikan diberinya rezeki ya, kepada burung. Yang mana burung itu takdu keluar sarang pagi-pagi, himas dan perutnya kempes, kosong. Wa ta'udu bitinan dan ketika pulang sore hari sudah dalam keadaan perutnya itu penuh. Nah, ini tawakal yang digambarkan oleh Rasulullah. Tawakalnya burung. Di mana dia tawakal dengan tawakal yang sempurna. Tidak pernah berpikir, tidak pernah khawatir besok makan apa. Dia keluar sarang kerja, usaha, cari makanan. Pulang, tidak bawa makanan yang disimpan dalam sarangnya. Cuma yang dimasukkan dalam perutnya saja yang dibawa pulang. Sehingga nggak ada mereka timbun makanan di, di sarangnya tidak ada. Nggak khawatir besok makan apa. Walaupun sawah hari ini sudah dipanen, sarang dipanen, nah, nggak bingung, tidak nggak khawatir. Ini kesempurnaan tawakal di antara hamba Allah Swt. Gambarnya adalah burung yang tidak ada kekhawatiran untuk besok pagi tentang rezekinya. Tidak ada kekhawatiran. Walaupun dia nggak bawa pulang makanan, nggak punya simpanan makanan di rumahnya. Ini kesempurnaan tawakal. Demikian tiap harinya. Ya, tiap harinya. Padahal berapa lama mereka bisa menikmati ya ini burung pipit bisa menikmati padi itu berapa lama? Ada musim tanam yang itu belum muncul padi. Butuh waktu berapa bulan untuk baru muncul padi. Kemudian munculnya padi itu berapa paling tidak lebih dari satu bulan jadi panen. Tapi yang demikian bagi burung itu bukan sesuatu yang membuat mereka itu sedih, tetap mereka berkicau dengan senang hati. Tidak ada kekhawatiran main-main di udara. Gambaran tawakal yang sempurna. Maka Rasulullah dalam hadis menyatakan, Yadakhulul jannah qaumun afidatuhum toir. Akan masuk surga kaum yang hatinya itu seperti burung. Ini tawakal yang sempurna tawakalnya. Dan gambaran tawakal yang benar adalah sebagian sebagaimana dalam hadis ini bahwa tawakal itu tetap melakukan usaha tetap melakukan usaha. Yani bukan hanya sekedar berpangku tangan, menunggu rezeki datang, menunggu menunggu sakit sembuh sendiri dan sebagainya. Tetapi yang namanya tawakal itu hatinya bersandar kepada Allah terhadap apa yang dia usahakan. Dia melakukan usaha, tetapi dia tidak menyandarkan hasilnya kepada usaha. Dia sandarkan hasilnya kepada Allah SWT. tetapi dia melakukan usaha. Artinya, belum pasti bahwa usaha yang dikerjakan itu membuahkan hasil. Terserah kepada Allah. Apakah usaha itu membuahkan hasil atau tidak. Terserah kepada Allah. Obat itu yang dia minum, itu akan efektif ataukah tidak. Allah yang jadikan dia efektif. Allah yang menghilangkan fungsinya. Maka tidak tidak efektif. Wa anal ahda bil asbab wajibun. Dan perlu diketahui bahwa melakukan usaha atau sebab itu merupakan perkara yang wajib. Jadi usaha dan melakukan us e tawakal, e, melakukan usaha dan tawakal ini nggak bisa dipisahkan. Tawakal itu juga wajib, melakukan usaha juga wajib, tidak bertentangan. Nah, Keliru orang yang memahami kalau yang namanya tawakal itu tidak melakukan usaha. Kalau melakukan usaha berarti tidak tawakal. Ini salah. Dua-duanya jalan bersama. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam li sahibi naqah ikilha wa tabakkal. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada pemilik unta yang dia lepaskan begitu saja, kemudian dia bertawakal. Untanya dilepas begitu saja. Maka kata Rasulullah, Ikilha. Ikat dulu untamu. Baru kemudian tawakal. Ikatlah untamu dan tawakallah. Nah, ini usaha dulu. Biar untanya hilang. Dan tawakal. Serahkan kepada Allah. Hilang dan tidaknya unta. Serahkan kepada Allah. Tapi sudah diusahakan untuk tidak hilang. Ini tawakal yang benar. Jadi melakukan usaha atau sebab. Yang keenam di antara kewajiban muallim adalah alal mudarrisi kadzalik ayak risa ruhat tadhiyah wal jihadi fi sabilillah diddi didda adil islam minal kafarah wal yahud wal mulhidin juga kewajiban mudaris adalah menanamkan ruh pengorbanan roh pengorbanan, berkorban. Korban harta, korban tenaga, perjuangan wal jihad dan nah, jihad perjuangan fisabilillah. Dida adalah Islam melawan musuh musuh Islam dari kalangan orang kafir, Yahudi, Umul khidin orang-orang ateis, komunis dan semisalnya. Ditanamkan bahwa walaupun anak-anak, ya, yakni dikisahkan perangnya Rasulullah melawan orang kafir. Kisah-kisah perang ini upaya untuk menanamkan ruh kebencian kepada orang kafir. Ruh jihad. Wa ayar bita adhanat tulabi bi amjadi salafim Dan wajib bagi para guru pengajar untuk menghubungkan hati anak-anak dengan salaf mereka yang mulia. Para sahabat Rasulullah SAW dihubungkan bahkan mereka adalah orang-orang yang benar-benar berjihad sena Allah kisah-kisah peperangan mereka wa ghajawati nabiyhi Muhammadin sallallahu dikisahkan kepada mereka perang-perang nabi kita Muhammad SAW. Wishahida himmamahum ala ta'asi bi sahabati Rasulullah SAW fi imanihim wa ahlakihim. Dan agar menanamkan eh, atau membangkitkan himmah mereka. Ke cita-cita mereka untuk meneladani para sahabat Rasulullah SAW dalam hal keimanan maupun dalam hal akhlak. Para sahabat adalah orang-orang terbaik, orang-orang yang mulia, yang wajib ditiru, diteladani dan sebagainya dalam hal akhlak mereka, dalam hal keimanan mereka, dalam hal ibadah mereka. Digambarkan bagaimana Abu Bakar Siddiq ibadahnya, Umar bin Khattab dikenalkan kepada mereka. Nah, supaya yang menjadi figur idul idola mereka adalah orang-orang terbaik umat ini. Supaya mereka tidak mengidolakan orang-orang yang tidak pantas untuk diidolakan. Karena orang-orang atau kaum muslimin yang awam yang tidak perhatian kepada pendidikan anaknya, maka anak-anak mereka mengidolakan tokoh-tokoh yang tidak pantas diidolakan. Tokoh-tokoh fasik, kefasikan yang ada di sinetron-sinetron, film-film. Bahkan kadang kufar. Tokoh-tokoh sepak bola dijadikan idola dan sebagainya. Tokoh-tokoh pembalap dari kufar. Sehingga terungkap pengidolan ini dalam kaos-kaos yang mereka pakai. Tulisan-tulisan di kaosnya yang dipilih. Yang demikian itu sebagai bentuk pengidolaan. Maka penting bagi kaum muslimin, para pengajar untuk mengenalkan anak-anak kepada sirah para sahabat agar kenal bagaimana perjuangan jihad mereka, bagaimana ibadah mereka, bagaimana akhlak mereka, ketawaduan mereka, kejujuran mereka dan sebagainya. Sehingga pelajaran sirah baik sirah Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sirah para sahabat itu bukan hanya sekedar untuk mengenal riwayat hidup saja, tetapi yang paling pokok dari pelajaran sirah adalah untuk meneladani. Maka semua sirah itu adalah sumber pengajaran akidah ada. Pengajaran ibadah ada di sana. Pengajaran akhlak adab ada di sana. Kisah Nabi Ibrahim yang ada dalam quran saja. Maka akan kita dapat di sana pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran ibadah dan adab. Ya, sehingga pelajaran sirah itu termasuk pelajaran yang harus ada dalam uh, program dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu mencari idola, mencari tokoh-tokoh yang akan dijadikan panutan. Jangan biarkan untuk mereka mencari sendiri. Yang kemudian menemukan tokoh-tokoh yang tidak pantas diidolakan. Maka sodorkan bacaan-bacaan siroh kepada mereka. Ini media yang bisa kita harapkan untuk membangun akidah anak-anak melalui syirah. Sampai jam berapa? Sembilan. Yang ketujuh. Suma inna alaihi ayyukon ni'atulabatahu anal araba qawmun azamullahu bil islam. Kemudian kewajiban para pengajar juga adalah agar uh, menanamkan kepada muridnya bahwa bangsa Arab adalah kaum yang Allah muliakan mereka dengan Islam. Bangsa Arab Allah muliakan dengan Islam. Sehingga mereka itu mulia karena Islam. Karena berislam kepada Allah Famahma ibtaghaul izzata fi ghairihi azallahumullah kama qala Umar bin Hum. Maka bagaimana saja mereka mencari kemuliaan dengan selain Islam, Allah akan rendahkan dia. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu bahwa barang siapa yang mencari kemuliaan dari selain Islam, maka Allah akan hinakan dia. Sehingga bangsa Arab itu mulia bukan karena dia bangsa Arab. Tetapi karena mereka adalah orang yang Allah pilih untuk diberi taufik kepada Islam. Fala nasra alal kufar illa birruju illa tahkimi kitabillah. Tidak ada pertolongan melawan orang kufar kecuali dengan rujuk kembali berhukum kepada kitabullah. Itu di antara sebab izzah bahkan merupakan sebab pokok izzah, kemuliaan dan pertolongan adalah berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa sunnati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi beliau, beliau eh, sunnah Nabi kita. Fi hayatina wa umri umrina kuliah. Dalam kehidupan kita maupun dalam segala urusan kita berhukum kepada kita Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'a quwwati minal asli hatil hadisah. Selain itu eh, juga pertolongan dilakukan dengan usaha yaitu persiapan kekuatan persenjataan. ini kemenangan, pertolongan melawan orang kufar itu selain dengan berhukum kepada ketuhanan sunnah Rasulullah juga ada usaha berupa perlengkapan persenjataan. Wasabul muslimu al-mudarrab Allah Dia yakunu kot turabba ala rujulah wa tusaba'a bil iman. Tusaba'u bil iman. Pemuda-pemuda muslim adalah pemuda yang terlatih. Yang mereka terbimbing di atas sikap kejantanan, rujulah, pemberani. Dan mereka dibina dengan keimanan, dipenuhi dengan keimanan. Ini dididik anak-anak eh, terkait dengan sikap kepada orang kufar ini dengan keimanan dan sikap berani. Wal tazaman nahja as-sahih wal aqidah as-salimah dan juga seorang pemuda muslim mesti menekuni manhaj yang sahih dan akidah yang salimah. Wa alhi fa yumkinuna al-qawlu bi anal mu'allima fi istita'atihi idza akhlasa fi amalihi wal tazama al-manhaj al-islamiyah fitarbiyatihi wa ta'limihi ayyabniya jailan qawiyan yumkinuhu daf'a udwanil mu'tadin. Atas dasar ini maka bisa kita katakan bahwa pengajar itu sebatas atau semaksimal kemampuannya jika dia ikhlas dalam tugasnya mendidik dan istiqomah dengan manhaj Islam yang benar dalam tarbiyah, pendidikan dan pengajaran, maka dia akan bisa membangun generasi yang kuat. Akan lahir dari pendidikannya generasi yang kuat yang bisa menolak permusuhan orang-orang yang melanggar batas. Orang-orang musuh Islam akan bisa terpatahkan oleh generasi yang kuat dari hasil didikan eh, pendidikan Islam tadi. Wa ayah mila rayat tauhid liyaduka husunal kufri syirki. Dan agar para pemuda tadi bisa membawa panji-panji tauhid dalam rangka untuk menjebol pertahanan orang-orang kafir dan syirik. Wa yakhrul insaniyah al-khairah dan dalam rangka untuk menciptakan atau mewujudkan manusia yang terbebas dari kesyirikan-kesyirikan fayursyiduha ila rabbiha wa ya'rifuha fi khaliqiha. Sehingga ini para pemuda, anak-anak muda yang terbimbing dengan tauhid maka dia akan terarahkan kepada Robnya, mengenal penciptanya. Wa yukhlisuha minad dulmi alladhi ta'isufi yang dia akan terbebas dari kedzaliman yang hidup yang dia hidup di sana. Lidzalika khataba Allah taala Rasulullah Muhammad SAW al muallimul al muallim al awal wal murabiyal kabir bikolihi alif lam mim kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh ilan nur biizni rabihim ila siratil azizil hamid karena itu Allah taala menyampaikan kepada Rasulnya Muhammad SAW yang beliau adalah guru yang pertama, pengajar yang paling besar, Allah katakan kepada beliau Alif Lam Ra. Kitab yang kami turunkan ini kepadamu agar kamu keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya bi idzni rabbihim dengan izin Rabbnya ila siratil azizil hamid dikeluarkan kepada jalan zat yang maha perkasa maha, terpuji jalan Allah Subhanahu wa taala Wa yaqulu Rasulullah sallam an nafsi ma ana rahmatun muhdatun. Juga Rasulullah berkata tentang dirinya tentang diri sendiri hanyalah aku ini rahmah dan pembawa petunjuk. Rahmah bagi alam semesta. Menyampaikan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas dari para pengajar dan murid-muridnya adalah tentunya menjadi sebab rahmat bagi alam semesta, mengajarkan kebaikan kepada semua orang. Fa'alal murabi wal muallimi ayaja'ala qudwatahu wa wa qudwata tulabihi Rasulullah Rasulullah Rabbil alamin ilan nasi ajma'in. Maka kewajiban para pengajar dan pendidik adalah menjadikan teladannya dan teladan murid-muridnya adalah Rasulullah Rasulnya Rabbil Alamin yang diutus kepada semua manusia. Li'anna Allah wasafahu biqaulihi azza wa jalla wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Allah telah mensifati beliau dengan dengan firman-Nya dan tidak kami utus dirimu wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang kedelapan di antara kewajiban muallim adalah alal muallimi Ayu hadziratulabahu minal mabadi'il hadamah. Kewajiban mu'alim berikutnya adalah memperingatkan murid-muridnya dari dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang rusak. Akidah-akidah yang rusak. Kasuyu'iyah al-mulhidah. Seperti suyu'iyah. Yani ateisme atau komunisme. iya. Sosialis. Termasuk di antara faham kufur yang mengingkari adanya Allah Swt, Ateis. Wal masuniyah al Yahudiyah juga masuniyah faham Yahudi. Wal istiqiyah al Marikishiyah sosialis marxisme. Wal ilmaniyah sekularisme ala khaliyah minad yang kosong dari agama. Faham sekuler yang memisahkan antara hukum agama dengan hukum negara, oh, dengan hukum dunia. Wal qawmiyah nasionalisme alati tufaddilu gharul muslim al-arabi alal muslim al ajani Yang nasionalisme itu melebihkan non-muslim yang Arab di atas muslim yang non-Arab. Ya, melebihkan non-muslim yang Arab, ya, non-muslim yang Arab dilebihkan di atas muslim yang non-Arab. Nasionalisme, nasionalisme Arab maksudnya. Nah, ini orang Arab, tapi non-muslim. Lebih ditinggikan daripada non-Arab tapi muslim. Ini nasionalisme. Sehingga nasionalisme itu termasuk di antara hal yang harus difahamkan. Itu termasuk meneliti syariat. Karena sungguhnya kemuliaan itu bukan dipandang dari nasionalisme, tapi dipandang dari keislaman. Maka kata Allah dalam surah Al Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak diterima darinya dan di akhirat dia tergolong di antara orang-orang yang rugi. Difahamkan? Faham-faham yang yang menulis syariat Islam difahamkan kepada anak. Diperingatkan bahwa itu faham yang tidak benar, batil. Dikenalkan agama-agama kafir, Agama Hindu nyembah apa? Agama Buddha nyembah apa? Nasrani nyembah apa? Dikenalkan. Supaya tahu. Kenapa mereka dikatakan kafir? Karena penyembahan. Juga paham-paham yang lain seperti komunisme. Kenapa dikatakan kafir? Sebabnya apa? Juga Syiah, Rafidah. Kenapa dikatakan kafir? Sebabnya apa? Nah, supaya anak faham karena semuanya kesempurnaan iman akan terwujud dengan mengenal kekufuran. Mengenal kekufuran. Tauhid akan sempurna dengan mengenal syirik. Akan sempurna mengenal kepada tauhid. ya yakhadirhum minal demokratiyah. Hmm. Nah, demokratiyah allati tahkumu bi ghairi syar'illah. Minat diktatoriyah diperingatkan mereka dari diktator, sikap diktator dan demokrasi yang berhukum dengan selain syariat Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi bukan dari Islam. Demokrasi bukan dari Islam. Difahamkan bahwa Islam itu bukan kesepakatan semata, tapi Islam adalah mengikuti al-haq. Mengikuti al-haq. Tidak diikuti walaupun kesepakatan itu di atas, walaupun sepakat tapi di atas selain al-haq, tidak diikuti. Walaupun sholat terbanyak itu selain al-haq, enggak dijadikan penentu hukum. Yang hukum adalah al-haq. Maka Islam itu menolak demokrasi. Yang kesembilan, yang terakhir dari tugas mu'alim adalah tahdirut tolabah min ukukil walidain. Memperingatkan murid dari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Wa oh, uzubu ta'atihim fi ghairi ma'syatillah dan difahamkan bahwa mereka wajib taat kepada kedua orang tua dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang benar harus ditanamkan. Karena sesungguhnya kewajiban kepada orang tua atau hak orang tua adalah di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti sudah kita kenal, hak yang sangat besar. Bahkan kata Rasulullah termasuk au satu ababil jannah. Innal walida au satu ababil jannah. Sungguhnya orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Yani au sauha yang paling luas. Pintu surga yang paling luas yang paling mudah untuk masuk ke dalam surga adalah melalui pintu birrul walidain. Liqaulillahi ta'ala, dasarnya firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu dan Rabbmu telah mewasiatkan, merintahkan agar jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsan dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Imma yablughunna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul ufin. Bisa jadi salah satu atau kedua orang tuamu mencapai usia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka jangan kamu mengatakan kepadanya uf. Kalimat uf, kalimat yang menunjukkan kebosanan me memelihara orang tua. Menunjukkan udah bosan, udah enggan memelihara orang tua. Wala tanharhuma dan jangan membentak mereka. Wa kullahuma qalan karima dan ucapkan kepada mereka ucapan yang mulia, ucapan yang mengandung penghormatan, kasih sayang, mengandung adab kepada mereka. Wahfid lahumma janahad dulimna rahmah. Dan rendahkan sayapmu kepada mereka. Rendahkan sayapmu kepada mereka. Dengan e, sikap rahmah. Wa aku rabbirhamu akama rabbayna sagir. Dan ucapkan doa. Rabbirhamuhuma wahai rabku. Kasih mereka berdua. Kama rabbayani sagira. Sebagaimana mereka telah mengasuh saya saja kecil. Di waktu kecil. Ini didikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya agar mereka memperhatikan orang tuanya lebih-lebih di masa usia lanjut karena mereka adalah kondisi yang yakni usia lanjut kondisi yang mereka butuh kepada anak. Jangan jadi seperti yang digambarkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair ketika menggambarkan jeleknya per pembalasan anak kepada orang tua di mana anak ketika merawat eh, orang tua ketika merawat anaknya, maka yang dicari, yang diinginkan adalah hidupnya anak. Tetapi anak ketika merawat orang tua, yang diinginkan adalah matinya orang tua. Yang diinginkan matinya orang tua. Karena orang tua menjadi beban anggapannya. Sehingga semakin lama hidupnya orang tua dalam kondisi, dia harus merawatnya. Ini dianggap beban. Yang diharapkan adalah orang tua segera mati. Ini gambaran jeleknya balasan anak kepada orang tua oleh Imam Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Maka usia oh lanjut Allah khususkan dalam ayat ini. Karena ini usia yang mereka benar-benar lemah. Sangat butuh bantuan kepada anak. Dan tidak ada yang diharapkan bantuannya kecuali anak. Karena apa? Karena jasanya orang tua paling besar itu kepada anak. Jasanya orang tua paling besar kepada anak. Bukan kepada tangganya, bukan kepada saudaranya, tapi kepada anaknya. Karena apa? Yang melahirkan, yang merawat sejak kecil. Sehingga yang Allah ingatkan ketika orang tua itu usianya lanjut yang paling dibutuhkan adalah balasan anak. Balasan dari anaknya agar mengas merawatnya, memeliharanya dengan penuh kasih sayang, dengan penghormatan yang usia oh, lanjut usia yang lemah, sakit-sakitan. Sebagaimana ketika kecil bayi dia dirawat, buang air kecil, buang air besar di pangkuannya, maka demikian pula orang tua. Ketika sangat lemah, sakit-sakitan, orang tua pun buang air kecil, buang air besar di tempat tidurnya. Maka gambarnya sama. gambarnya sama. Sehingga terkadang anak yang tidak terdidik dengan sikap bir kepada orang tua menghadapi kondisi semacam ini muncul durhakanya karena ini berat kondisi usia lanjut yang demikian itu berat mungkin ketika masih muda orang tua masih kuat kadang anak masih menghormati bakti tapi dalam kondisi usia lanjut semacam ini lemah sakit-sakitan anak tidak kuat terkadang Padahal itu merupakan peluang terbesar untuk dia menunjukkan baktinya kepada orang tua. Di saat butuh-butuhnya. Dan Allah SWT tidaklah mengingatkan dalam ini kecuali karena memang kondisi usia lanjut itu merupakan kondisi yang banyak hamba-hamba Allah itu kurang berbakti kepada orang tuanya. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, semoga kita tergolong di antara orang-orang yang bisa mengambil peringatan mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini dan Allah jadikan kita tergolong di antara anak-anak yang punya sikap bir kepada kedua orang tua kita lebih-lebih ketika dalam usia lanjut. Itu bagian akhir yang kita baca dari kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainul Rahimahullah dalam kewajiban mu'alim para pengajar. Semoga Allah jadikan kita tergolong di antara orang-orang yang bisa memiliki sifat-sifat yang mulia dalam penjelasan ini dan semoga Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang soleh solehah. Allah jadikan kita tergolong dalam hamba-hamba yang soleh dan solehah. Diterima di sini bersama orang-orang yang soleh dan solehah. Dari kalangan para nabiin, para sedikit rasul dan para solehin. Akhir da'wana alhamdulillah wassalatu wassalamu wa tafaddalu.